Ikhwanudina'azakumullah tanda ini sangat-sangat nampak pada zaman kita hidup sekarang ini. Bahkan sebelum-sebelumnya. Kita melihat fenomena di mana banyak kaum muslimin yang hanya mengerti Islam namanya saja. Hanya tahu nama Islam. Hanya tahu istilah Islam. Tetapi banyak di antara mereka barakallahu fikum yang tidak mengerti tentang apa itu Islam. <clears throat> Apa hakikatnya? Apa tafsirnya? Apa maknanya? Apa penjabarannya? Apa konsekuensinya? Banyak yang nggak paham. Istilahnya kita kaum muslimin di Indonesia ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang Islamnya abangan. Hanya Islam KTP. Hanya Islam keluarga. Hanya Islam lingkungan. Taunya dia berislam, keluarganya muslim, lingkungannya muslim, KTP-nya KTP Islam, hanya itu. Ketika ditanya lebih lanjut, apa itu Islam? Apa maknanya? Apa penjabaran tentang tafsirnya? Apa konsekuensi-konsekuensinya? Mereka tahunya hanya geleng-geleng kepala atau tahunya ya seperti ini Islam. Ini sebuah fenomena. Bukan fenomena yang baik, tapi fenomena buruk. Bahkan termasuk tanda-tanda kiamat. Karena pada kesempatan kajian kita kali ini, kita akan meneruskan pembahasan kitab Fadul Islam Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Tamimi rahimahullah. Kali ini kita membahas bab tafsiril Islam. Bab tafsir Islam, penjelasan tentang Islam. Apa makna Islam? Tema yang kita angkat ialah mengenal Islam lebih dekat. Dalam bab ini barakallahu fikum. Al-muallif rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Di sana akan nampak jelas makna Islam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keislaman kita. Ini kita kaji supaya kita kaum muslimin jangan cuma tahu nama. Jangan hanya menjadi muslim KTP atau Islam abangan. Supaya kita tahu betul inilah Islam. Yang kedua para fikum supaya kita jangan mau dikecoh, ditipu oleh pihak-pihak yang berupaya untuk mengacaukan pemahaman makna Islam atau membelokkan makna Islam dengan berbagai macam paham-paham yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Kita baca ayat yang pertama. Kata muallif rahimahullah wa qaulullah tabaraka wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-20 fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an yang artinya dan firman Allah Subhanahu wa taala apabila mereka yakni kaum Nasara hajuga mendapat engkau tentang agama ini. Fakul maka katakan wahai Nabi alaihi wassalam aslamtu wajhiya lillahi wa man Aku mengislamkan wajahku untuk Allah semata. Begitu pula setiap orang yang ikut dengan aku mengislamkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam ayat ini Fanatina Azzaikumullah Dijelaskan tentang makna Islam yang hakiki yang sungguhnya. Asal makna Islam atau hakikat makna Islam ialah Islamul wajhi lillah mengislamkan wajah kita untuk Allah. Apa makna Islamul wajah? Yang dimaukan dengan Islam adalah al-istislam. Adanya kepasrahan. Memasrahkan wajah kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini semuanya amalan hati. Ini semua adalah amaliyah kalbi. Sehingga asal muasal Islam itu ialah dalam hati. Kita betul-betul memasrahkan, menghadapkan wajah kita, amaliyah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan itu diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama, diwujudkan dengan istislamul qalbi fil qasdi wal iradah. Memasrahkan hati di dalam maksud dan kehendak. Bahasa ringkasnya ikhlasun niyah mengikhlaskan niatan-niatan hati kita dalam perkara ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua diwujudkan dengan al-bara'atu minasyirik. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah. Sebab kesyirikan itu meniadakan keikhlasan. Kesyirikan itu meniadakan istislamul wajah lillah. Memasrakan wajah kepada Allah Azza wa Jadi asal muasal makna Islam adalah tauhid tanpa syirik. Memurnikan agama kita, memurnikan amalan kita, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Faham insyaallah ya? Nah, ketika kaum Nasara mendebat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam terkait dengan agama Islam ini dan mereka meyakini, mereka mengaku sebagai muslimin, maka dibantah dengan ucapan tadi. Kul katakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an. Artinya yang namanya Islam kalian harus memurnikan ibadah kalian, niatan kalian ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata dan tidak boleh ada syirik padanya. Maka kalian wahai kaum Nasara dusta dalam pengakuan kalian sebagai muslim. Kalau kamu muslim, kenapa kamu menyembah Yesus? Kalau kamu muslim, kenapa kamu meyakini Allah punya anak? Kalau kamu muslim, kenapa kamu meyakini adanya tiga Tuhan. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Mbok, Ibu. Itu artinya Anda bukan Muslim. Yang namanya Muslim adalah Aslam tu wajhiya lillah. Aku mengislamkan wajahku untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Paham ya, Kemudian dalam ayat ini Disebutkan wa manittaba'an. Begitu pula orang-orang yang mengikuti aku. Yakni orang itu dinyatakan sebagai atba'ur rasul pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai muslim ketika dia mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dengan tanpa sekutu baginya. Dikatakan la yakunul mar'u muslima hatta yuslima wajhahu lillah wa dzalika bitauhid wa mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang itu tidak dinyatakan sebagai muslim hingga dia mengislamkan, memasrahkan wajahnya untuk Allah semata yaitu dengan tauhid. Jelas ya, dengan tauhid memurnikan ibadahnya untuk Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Berhubung dia itu pengikut, maka ada penambahan mutaba'atur rasul. Dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabinya sebagai rasulnya. Kalau rasul cukup mengatakan aslam tu wajhiyah lillah saya memasrahkan wajahku untuk Allah semata. Selesai. nabi seorang Rasul. Kan begitu. Kalau umatnya, kalau kaum muslimin harus ada dua. Yang pertama mengislamkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid tanpa syirik dan yang kedua terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW harus ada mutaba'atul Rasul. Makanya, makanya menggunakan bahasa wamanit taba'an dan orang-orang yang ittiba kepada aku. Maka muslimin harus ada dua poin. Tauhid tanpa syirik dan mutaba'atun nabi mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa tanpa tanpa bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sehingga untuk kita semuanya kaum muslimin atba'un nabi alaihi salatu wassalam dinyatakan muslim ketika dia merealisasikan dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah, tauhid tanpa syirik. Dan yang kedua, Muhammad Rasulullah, mutaba'ah tanpa bid'ah. Baru Anda dinyatakan sebagai muslim. Itulah makna Islam yang sesungguhnya. <clears throat> yang dari sana barakallahu fikum akan disebutkan konsekuensi-konsekuensinya dalam berislam. Ada orang aku muslim, bapak muslim atau bukan? J, kalau muslim. Tetapi tidak pernah sholat. Namanya apa ini? Dokter diem. Namanya muslim-musliman. Nah gitu ya. Bapak Muslim Pak? Ji Muslim tapi masih membawa sesajen untuk pohon-pohon keramat. Namanya apa ini? Namanya muslim bohongan. Itu bukan namanya muslim. Bukan namanya muslim. Ngakunya muslim. Begitu mengalami kondisi yang mencekam. Kondisi yang kritis dalam kehidupannya atau kondisi mencekam di masyarakatnya ternyata istighosah kepada orang-orang soleh minta tolongnya kepada Abdul Qadir Jailani minta tolongnya kepada wali-wali yang dianggap soleh dan semisalnya ini namanya syirik bukan namanya Islam paham gak? nah jelas Ngakunya muslim. Tetapi tidak ada padanya amalia-amalia sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dipertanyakan keislamannya. Barakallahu Sehingga gampang apa susah jadi orang Islam? Hmm? Gampang bagi yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yasirun ala man yassarahullahu taala alaih menjadi mudah, menjadi gampang bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sulit bagi orang-orang yang tidak dapat taufik. Barakallahu fikum. <clears throat> Inilah yang namanya Islam. Inilah yang namanya dinul Islam. Ketika disampaikan kepada antum sekalian kata-kata Islam, dinul Islam, Islam, Islam itu maknanya ada dua poin tadi. Tauhid tanpa syirik, mutabaah tanpa bid'ah. Mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam semua aspek kehidupan kita. Barakallahu Disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab al najdi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Thalathah. Beliau menyebutkan definisi Islam. <clears throat> beliau menyatakan yang namanya Islam ialah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih yang artinya Islam itu ialah al-istislamu lillahi tauhid Istislam memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan cara mentauhidkannya. Bertauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih dan berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan dan pelaku-pelaku syirik. Ada tauhid, ada toah. Kalau yang namanya tauhid Ikhlas yang namanya ta'ah harus ikhlas sesuai dengan contoh Rasul namanya mutaba'ah. Disertai dengan baro'ah. Maka Islam itu ada yang namanya wala, loyalitas. Ada yang namanya baro'ah, berlepas diri. Loyalitasnya kepada tauhid, ahli tauhid. Kepada ta'ah, ahlu ta'ah. Kepada sunnah, ahlu sunnah. Dan baroknya kepada syirik dan musyrikin kepada fasik dan fasikin, kepada syirik dan musyrikin, kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Itu yang namanya Islam. Kalau di total semuanya tiga. Memasrahkan diri, hati kepada Allah dengan cara tauhid. Tunduk, patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Berlepas diri dari syirik dan kaum musyrikin. Total semuanya tiga. Dibikin klasifikasi, ada wala, ada barok. Wala, tauhid, ketaatan. Barok, dari syirik dan kaum musyrikin. Wala, sama dengan illallah. Barok, sama dengan la ilaha. Sehingga ini merupakan penjabaran daripada kalimat syahadat. La ilaha illallah. La ilaha itu barok, illallah itu wala. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Ada yang sulit? Tidak ada yang sulit bagi yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu bukan semata-mata ilmiah nabariyah, bukan semata-mata teori, tapi semua diwujudkan di alam nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hadisnya. <clears throat> Setelah itu muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang arkanul Islam. Islam itu memiliki rukun-rukun, tonggak-tonggak besar. Qala rahimahullahu taala wa fis sahih dan disebutkan dalam kitab sahih dalam sahih Muslim an Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa as-salah wa az zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila ini penggalan hadis Jibril yang panjang yang masyhur. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Islam. Beliau mengatakan Islam itu ialah engkau bersaksi, bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah kalau kamu mampu menempuh jalan ke sana. Ini namanya apa? Namanya Arkanul Islam. Namanya rukun-rukun Islam. Ada berapa? Jangan meremehkan ilmu ya. Ada berapa? Ada lima. Yang pertama, syahadatain. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Ini perlu dipahami juga oleh segenap kaum muslimin. Islam itu memiliki rukun. Yang namanya rukun itu tonggak yang paling kuat pilar-pilar yang paling kuat kalau satu rukunnya hilang maka bukan dikatakan muslim para ulama sepakat barang siapa yang mengingkari arkanul islam maka dia kafir maka dia kafir para ulama juga sepakat Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat. Sholat ya ikhwan. Maka dia kafir. Lalu para ulama ikhtilaf. Terkait dengan orang-orang yang mengingkari rukun Islam yang lain. Yang mengingkari zakat, yang mengingkari saum, yang mengingkari haji. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Tapi yang rajin barakallahu fikum barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat maka dia kafir. Yang mengingkari kewajiban siam maka dia kafir. Yang mengingkari kewajiban haji maka dia kafir. Yang itu ala rajin. Yang yang kesepakatan dua keadaan. Ketika mengingkari mengingkari rukun Islam yang lima kafir dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, ketika mengingkari kewajiban salat kafir dengan, dengan kesepakatan para ulama. Selebihnya ikhtilaf. Tapi yang rajih kafir. Kafir dikarenakan dia mengingkari menentang kewajiban rukun-rukun Islam. Dikarenakan dia merupakan Islam, rukun Islam ya, Pak. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda buniyal Islamu ala khamsin. Lafat ini yang menunjukkan dia sebagai rukun Islam. Islam dibangun di atas lima rukun. Satunya rubuh, rubuhlah bangunan tadi. Yang pertama ialah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua wa yaqamus salah wa itauz zakah yang ketiga wal hajj wa shaum ramadan. Buniyal Islam ala khams menunjukkan rukun-rukun Islam. Ini dalam Bukhari Muslim. Karena azakumullah. Dari dari lima rukun tadi. Kita sekarang mulai menjabarkan ini. Antum jangan semata-mata tahu rukun Islam ada lima. Sekarang kita jabarkan, dirinci. Dari lima rukun ini barakallahu fikum. Ada yang akidatan ada yang ibadatan atau syariatan. Ada yang akidah. Yaitu syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selebihnya adalah ibadah syariah. Salat, zakat, puasa, haji. Paham insya ya? Sehingga Islam itu ada akidah. Ada tauhid, ada dasar-dasar akidah, dasar-dasar tauhid, dasar-dasar keimanan. Semuanya tertuju pada dua kali syahadatain. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya penjabaran akidah dalam Islam itu dijabarkan dalam rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab para rasulnya, hari akhir dan qada dan qadar. Semua tadi semuanya mengkerucut kepada satu poin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, akidah. Sehingga orang itu dinyatakan muslim ketika akidah dia benar. Ketika tauhidnya bersih dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Orang itu dikatakan sunni. Harus tahu bedanya ya kan. Tadi muslim. Yang ini sunni. Orang itu dinyatakan sunni. Salafi. Ketika dia betul-betul benar semua prinsip-prinsip dasar akidahnya. Semua prinsip-prinsip dasar akidahnya. Dikatakan sunni salafi. Ketika dia betul-betul di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam semua aspek kehidupannya. Tidak semata-mata muslim. Tetapi muslim sunni salafi yang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada kemana ikhwan? Jangan-jangan pada ngantuk ini. Ini hawanya, hawanya, hawa ngantuk ikhwan. Ah, luar biasa hawanya ini. Ah, dingin-dingin spoi spoi gitu ya. Ah, kena bantal guling langsung les ini ya. Oh, oh. Paham ya? Di sana ada dasar-dasar keislaman. Tauhid tambah syirik. Ketika tauhidnya hilang, kafir. Ketika jatuh dalam kesyirikan, kesyirikan terutama yang akbar kafir, bukan lagi muslim. Sehingga dikatakan dasar-dasar tak tauhid tambah syirik. Ini penentuan keislaman seseorang. Baru orang itu dikatakan sebagai sunni salafi. Ini muslim-muslim yang spesial. Muslim-muslim yang terbaik. Muslim-muslim pilihan. Muslim yang di atas sunnah Rasulullah Alaihi SAW. Ketika muslim tadi betul-betul pada dia ada prinsip-prinsip akidah-akidah Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika satu poin saja, ingat satu poin saja, akidah dia, prinsip-prinsip akidah dia bertentangan dengan sunnah Rasul, maka dia dinyatakan sebagai mubtadi, sebagai ahlul bid'ah, Bukan dikatakan sebagai sunni salafi. Bahkan bisa jadi nanti Nah, ada kemungkinan ketika penyimpangannya begitu fatal keluar dari daerah Islam dikatakan sebagai kafir. Kami Irfan? Ada dua tingkatan sekarang, ada Islam, ada sunnah. Ada Islam, ada sunnah. Tolong jamkan baik-baik. Susah apa sulit jadi salafi? Kok diem aja? Susah? Apa sulit jadi salafi? Jawabannya? Nah, mudah. Mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Sulit bagi orang-orang yang disesatkan oleh Allah Taala. Artinya seorang sunni salafi itu bukan semata-mata muslim mereka betul-betul di atas usul akidah yang sahihah. Tidak ada penyimpangan satupun di dalamnya. Muslim yang betul-betul di atas sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Tidak ada bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Satu saja jatuh dalam kebid'ahan. Dikatakan Muslim bukan Sunni. ya, Muslim, maksudnya menyimpang. Barakallahu fikum. Hada mafhum. Ini yang namanya akidah penjabarannya di dalam rukun Islam, eh, rukun iman yang enam dan terkait dengan masalah tauhid penjabarannya dalam uh, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pondasi. Kemudian barakallahu fikum Islam itu ada yang namanya ibadah, syariah. Salat, zakat, puasa, haji sebagai rukun-rukunnya, sebagai pilar-pilarnya. Hampir semua amalia, amalia Islam terdapat pada empat rukun ini. Yang empat-empatnya itu merupakan konsekuensi penjabaran daripada dua kalimat syahadatain tadi. Kita bahas masalah sholat. Yang namanya salat barakallahu fikum. Jangan antum bayangkan cuma semata-mata dari mulai takbir sampai salam. Itu kaifiyah salat. Yang dibahas oleh para ulama atau para fuqaha dalam pembahasan kitabus salat luas. Luas. Dikaji terlebih dahulu tentang masalah toharah. Karena toharah kuncinya salat. Hah? Miftahuha at-tahur. Kunci salat adalah suci. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Dimulai dalam, dalam bab kitab tahara. Dikaji tentang bab tahara. Dikaji masalah air yang suci, yang najis, segala macamnya panjang. Dibahas masalah najasat, benda-benda najis. Panjang dibahas terkait dengan masalah wudu, pembatal wudu, kefia wudu dan segala macamnya panjang. Dibahas tentang masalah mandi dan segala macam panjang. Semua pembahasan kita butuh dimasukkan dalam bab salat, bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab junub dan segala macamnya. Itu semuanya dimasukkan dalam pembahasan kitabus salat. Sehingga betul-betul salatnya antum itu suci di atas kesucian dengan toharoh tadi. Kita butuh toharoh saja kalau mau dibikin dan dikaji panjang. Tapi ada gambaran ya, air, kemudian pembahasan tayamum, pembahasan masalah benda najis, pembahasan masalah qadaul hajat, ada pada buang hajat, kemudian masalah uh, wudu, hal yang, yang yang terkait dengan masalah wudu, tayamum terkait dengan tayamum, terkait dengan masalah mani junub, terkait dengan perkara-perkara jenabat dan yang berkaitan dengannya, terkait dengan masalah haid, nifas dan yang terkait dengannya, isi hawa dan semisalnya terkait dengan dengannya selesai. Baru masuk dalam pembahasan sholat. Dimulai dengan pembahasan mawakitu sholat, Waktu-waktu sholat Dijelaskan waktu subuh begini, duhur begini, asar begini, maghrib begini, isya begini, rinci dengan detail. Setelah itu dibahas tentang syurutus salat, Syarat-syaratnya salat, menghadap kiblat, suci e, dari hadat, dari najis, tempat, pakaian, harus untuk aurat dan segala macamnya. Panjang. Dibahas tentang masalah syarat-syarat salat. Dibahas kemudian setelah itu apa ya, Ikhwan? Kaifiah salatnya. Dari mulai takbir sampai Salam itu saja luar biasa panjang pembahasannya. Bagaimana takbir sampai salam di sebagian pembahasan sifat sholat Nabi. Dibahas setelah itu sholat yang wajib-wajib apa saja, yang sunnah-sunnah itu apa saja. Kemudian dibahas pembatal-pembatal sholat itu apa saja, yang rukun apa saja, yang wajib apa saja, yang sunnah apa saja, yang bikin batal apa saja, yang nggak batal apa saja. Sholat yang dihukumi wajib apa saja, sunnah apa saja, dirinci. Yang fardu ada lima. Yang lima waktu jelas lima. Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Yang wajib-wajib lagi selain itu ialah wajib dikarenakan nazar. Ada? Hah? Ada ya? Nazar jadi wajib. Wajib dikarenakan qadha. Mengqadha salat yang luput. kalau itu. Selebihnya ada yang wajib dengan pendapat yang rajih, ada yang sunnah. Khilaf di kalangan para ulama. Sehingga semua pembahasan masalah salat dibahas di sini. Pembahasan salat malam. Kemudian dilanjutkan lebih rinci tentang masalah salat tarawih, salat malam, salat lail, qiyamul lail, witir, tahajud, salat tarawih dibahas. Kipas lagi terkait dengan salat duha. Apalagi ikhwan? Qobliyah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Apalagi ikhwan? Salat gerhana, salat jenazah, tahiyatul masjid, badal wudhu Dan yang lain-lainnya. Dari semua pembahasan salat itu dibahas di sini. Belum lagi pembahasan bacaan-bacaannya. Semuanya komplit dalam bab kitabus shalah. Termasuk dalam bab kitabus shalah dibahas tentang kitab salatul musafirin. Salat ketika safar. Panjang. Juga termasuk kitabus salah dibahas kitabul masajid. Kitab tentang hukum-hukum yang terkait dengan bab masjid. Dikatakan masjid tempatnya ibadah salat. Panjang itu. Kitab khusus bab masjid segini ya Pak. Separuhnya deh. Separuhnya ya Pak segini. Pembahasan tentang ahkamul masjid Tok. Segitu. Itu kalau antum mengkaji dari mulai awal sampai akhir satu persatu bab-bab tadi sampai selesai sholat itu nggak tahu kabar hatamnya ya Pak. Ya kan tergantung sekali berapa kali <laughs> gitu ya. Kalau sebulan sekali ya nggak hatam-hatam. Nah, kalau intensif nah, taklim tiap hari itu mungkin sampai sekian bulan. Rinci, detail. Itu belum membahas ikhtilafnya para ulama loh ya. Ada khilaf, hujannya ini, anu ini, yang ini, karena ini, karena itu. Detail lebih panjang lagi. Itu sholat. Kemudian dibahas lagi yang namanya kitab zakah. Kitab yang membahas tentang masalah zakat. Ada zakatul mal, ada zakat zakat fitrah. Ada yang wajibah, ada yang mustahabah. Itu dikaji pembahasan masalah zakat terkait dengan asnaf zakawiyah. Nah, barang-barang yang terkena zakat apa saja? Tuh, dua, tiga, empat, panjang. Nah, yang yang yang sepakat, yang diikhtilafkan, yang rojih, dan segala macamnya. Dibahas terkait dengan masalah nisabnya, haulnya, rincian-rinciannya, terkait dengan mustahik zakatnya, satu dua dibahas rinci barakallahu Nah, ini semuanya dalam pembahasan kitab zakat. Panjang lah ya, terkait dengan nisab itu rinciannya detail, terkait dengan kambing, sapi, onta, dirinci, dihitung semuanya dengan rinci dengan detail. Pembahasan masa zakat fitrah juga demikian, khusus pembahasannya. Dan semua pembahasan yang berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta benda dimasukkan di sini. Pembahasan nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, nafkah kepada pembantu, nafkah kepada yang tak tanggung, nafkah-nafkah yang wajib dibahas dalam pembahasan zakat. Pembahasan masalah sodaka-sodaka yang ada, Sodaka jariah, Sodaka mu'akotah ha, semuanya dalam pembahasan kitab zakat. Terkait dengan masalah hadiah, terkait dengan masalah hibah, terkait dengan masalah wakaf, terkait dengan masalah umrah, rukba dan semisalnya dalam kitab zakat. Dan termasuk dalam pembahasan kitab zakat, pembahasan tentang khawarij. Nah, kan? Lu kok bisa? Hah? kok bisa? Jika Dikarenakan mereka inilah Barakallahu orang pertama yang melakukan pemberontakan kepada Rasulullah SAW ketika membagi harta rampasan Hunain berkaitan dengan masalah zakat. Barakallahu Dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah taala membahas khusus tentang masalah khawarij dalam kitab zakat. Ini tolong maklumat diingat baik-baik. Barakallahu Khawarij panjang lebar lagi pembahasannya. Dibahas tentang mani uzzakah. orang-orang yang menolak memberikan zakatnya. Panjang. Sehingga semua ibadah-ibadah maliyah tak zakat. Ini kamu dikaji dari bulan awal sampai akhir sekian bulan lagi. Hmm, sekian bulan lagi. Lanjut, kitab usiam. Kitab masalah puasa. Juga demikian, semua pembahasan masalah siam dikaji. Puasa-puasa yang wajib, ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa nazar, ada puasa kafarat. Dirinci. Terkait dengan yang disunahkan selama siam, rukun-rukun siam, wajib-wajib siam, kaifiah siam, panjang. Dari mulai sahur sampai buka puasa lagi. Siam-siam yang sunnah. Dirinci pembahasannya masing-masing. Yang sunnah apa saja ya kan? Puasa, Senin, Kamis. Puasa tiga hari dalam sebulan. Puasa Dawud. Puasa Puasa enam hari syawal. Puasa sepuluh awal Hijjah. Puasa Arafah, puasa Ashura. Khususnya 9, 10, 11 Muharram. Dan puasa-puasa yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu semua dibahas di situ. Dari bab sholat juga bab-bab yang yang sunnah sunnah dibahas dalam tabu sholat. Ini juga demikian. Kita hapus siam panjang. Dikaji intensif sekian bulan lagi. Nah, Nah, secara pengalaman pengkajian terkait dengan fikih islami secara global sedikit rinci itu uh, intensif ya setiap hari pelajar setiap hari itu paling tidak dua tahun intensif dua tahun itu pengkajian secara global dengan sedikit perincian apalagi kalau dirinci panjang begitu dua tahun Eh, artinya nggak semata-mata ibadah, tapi juga lanjut pembahasan nikah, talak, jual beli, jihad, terus sampai pembahasan paling ujung para kelakum Paling enggak dua tahun. Intensif. Kalau sebulan sekali, wallahu a'lam sampai kapan hatamnya. Apalagi ada liburnya. Wallahu a'lam sampai kapan ya ikhwan. Nah, itu pengkajian yang ada. Haji Pembahasan umroh dari mulai awal sampai akhir di sini. Pembahasan manasik haji dari awal sampai akhir di sini. Dan termasuk pembahasan haji, pembahasan tentang masalah ziarah. Ziarah Mekah, ziarah Madinah, ziarah syar'i, ziarah bid'i, ziarah syirik. Di sini pembahasannya. Barakallahu Panjang. Barakallahu Itu semuanya adalah rukun-rukun Islam. Maka masing-masing muslim harus melengkapi keislamannya dengan melaksanakan rukun-rukun tadi. Salat semuanya bisa. Puasa semuanya bisa. Zakat yang punya duit saja. Haji yang punya duit saja. Berarti banyak dari kalangan kaum muslimin yang belum bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Salatnya mempeng, yang wajib, yang sunnah, semuanya selesai. Puasa, wajib, sunnah, kerjakan. Zakat, nah itu, kiri Ustaz. Nah, berarti Anda belum menyempurnakan zakatnya Anda. Nah, haji, ya itu Ustaz. Dananya tidak ada. Berarti Anda belum menyempurnakan yang namanya haji. Maka langkah awal barakallahu fikum sebelum Anda jadi orang kaya nanti, barakallahu fikum Anda harus mengerti terlebih dahulu ilmunya. Kaji ilmu tentang zakat terinci, eh, kaji ilmu tentang masalah haji, masuk haji dan umrah detail rinci. Begitu Anda menjadi orang yang berhak mengeluarkan zakat sudah punya ilmunya. Ketika Anda punya kesempatan ibadah umrah atau ibadah haji, Anda sudah punya ilmunya. Nah, itu jangan bikin saya ketakutan ini. Insya Allah. zuhur ya ikhwan. Nah, kurang sedikit lagi ini. Kurang 10 menit. Faham insya ya? Faham Ditambah lagi terkait dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dari mulai pembahasan kitabul buyu, nikah, dan segala macam. Sampai pembahasan akhir buku-buku fikih. Itu merupakan penjabaran Islam itu sendiri. Masya Allah. Jadi Islam itu ada konsekuensinya. Islam itu bukan semata-mata mengaku sebagai muslim. Islam itu ada pengamalannya, penjabarannya, konsekuensinya, amaliyahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Islam gak sholat. Ya gak muslim jenisnya. Islam gak poso. Ya gak Islam jenisnya. Allahumma هذا واضح Lanjut ya Nanti gampang kalau putus ya. Teruskan pada duhur. Hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini barakallahu fikum al muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang mukammilatul Islam. Jadi kan rukun, rukun Islamnya. Sekarang ini mukamilahnya. Hal-hal yang menyempurnakan keislaman Anda. Yang melaksanakannya, maka semakin sempurna keislamannya. Yang yang nggak melaksanakannya, maka turun kadar keislamannya. Barakallahu Hadisnya Qala al-muallif rahimahullahu taala wa fihi dan juga disebutkan di dalam kitab sahih sahih Muslim An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu' yakni sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, sebagai, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah SAW, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Al-Muslim, ini Muslim yang kamilul Islam, Muslim itu yang sempurna keislamannya adalah Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seseorang muslim yang mana kaum muslimin yang lainnya selamat dari lesannya dan selamat dari tangannya. Ini ya, ikhwan disebut dengan mukammilatul Islam atau kamaliyatul Islam, kesempurnaan keislaman seseorang di sini disebutkan kalimat yang jamiah. Kalimat yang sangat mencakup. Muslim yang sempurna keislamannya, seorang muslim yang mana muslimin muslimin yang lainnya selamat dari ucapannya dan tangannya. Berarti dia seorang muslim yang tidak mengganggu orang lain dengan lesannya. Gangguan lesan seperti riba, seperti namimah, seperti qadzaf, tuduhan, tuduhan kejam, keji, tuduhan zina, tuduhan mabuk dan segala macamnya atau ta'an, mencaci maki, mencela dan segala macamnya itu gangguan lisan. Muslim yang baik, yang sempurna tidak melakukan tindakan-tindakan tadi. Yang kedua, selamat dari gangguan tangannya. Disebutkan dengan tangan, sebab tangan adalah anggota tubuh yang paling dominan dalam berbuat. Tapi yang dimaknakan adalah gangguan perbuatannya. Entah dengan tangan ataupun dengan yang lain-lainnya. Terkait dengan e, perbuatan dengan anggota badan, banyak. Memukul, membunuh, dan segala macamnya itu merupakan gangguan-gangguan dengan tangannya, dengan perbuatannya. Sehingga muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang betul-betul tidak pernah mengganggu kaum muslimin yang lainnya dengan kejahatan lesanya, kejahatan ucapannya, atau dengan kejahatan perbuatan-perbuatannya. Tidak mengganggu darah kaum muslimin, tidak pernah menumpahkannya. Tidak mengganggu kehormatan kaum muslimin, tidak pernah menghancurkannya. Tidak pernah mengganggu harta benda kaum muslimin. Tidak pernah mengambilnya. Ini muslim yang baik. Selamat. Muslimin semuanya selamat. Dari ini semuanya. Barakallahu fikum. Ini ada pengecualian ya kawan. Dikecualikan kalau di dalamnya ada hakul Islam. Ada hak Islam padanya. Maka dilakukan walaupun orang lain tadi merasa terganggu. Tapi tindakan kita dikatakan hak dikarenakan hakul Islam. Contoh terkait dengan perbuatan lisan. Kita melakukan prinsip yang namanya al-jarh wa ta'dil. Mengganggu orang lain, tapi itu hakul Islam. Kita menegakkan prinsip tahdzirul muslimin minasyarri wa ahlih. Mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan dan pelaku-pelaku kejahatan, syirik, musyrikin, kufur, kafirin, bid'ah, arul bid'ah, inhiraf, munharifin dan segala macamnya. Kita bantah mereka. Kita bongkar penyimpangan mereka. Kita tahdir, peringatan muslimin dari bahaya mereka. Itu lesan. Terganggu mereka ya ikhwan. Tetapi itu hak. Sebab dengan hakul Islam. Ayam tuh? Dikecualikan. Barakallahu Terkait dengan perbuatan juga demikian. Ada kalanya itu diperbolehkan dengan hakul Islam. Hukum kisos. Hakul Islam. Akhirnya gitu ya. Nyawa dengan nyawa, jiwa dengan jiwa, kuping dengan kuping, hidung dengan hidung, mata dengan mata, jiwa dengan jiwa. Hukum kisos. Hakul Islam. Ayam tuh? Ini semuanya diperbolehkan dengan adanya hakul Islam. pihak kalau tidak ada, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan mengganggu muslimin dengan lesan atau dengan tangan anggota badan. Barakallahu fikum. Inilah muslim yang ada. Ini namanya mukammilatul Islam. Dan semua ikhwan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan baik itu ucapan-ucapan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik yang dianjurkan dalam Islam itu semuanya mukammilatul Islam, penyempurna-penyempurna Islam. Sebagiannya ada yang termasuk syarat sah keislaman, sebagiannya ada yang merupakan penyempurna-penyempurna keislaman. Maka annas mutafawituna fi islamihim Orang-orang itu bertingkat-tingkat kadar keislamannya sesuai dengan kadar amaliannya masing-masing. Ada yang sempurna, ada yang sedang, ada yang abangan. Sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini uh, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertama kali ini ikhwan dan Allah diteruskan kembali pada kesempatan pada duhur nanti keterangan riwayat-riwayat yang lain yang disampaikan oleh Mu'alif rahimahullah terkait dengan bab Islam ini nanti.